tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab walaupun banyak kendala secara teknis baik dari saya maupun dari ikhwan-ikhwan sehingga setelah sekian lama kita tidak bertemu sekarang alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kita uh, izin untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan insyaallah semangat kita tidak hilang dan e, terus keinginan kuat kita mempelajari bahasa Arab ini tidak sirna serta apa yang kita minta kepada antum misalnya murojaah tetap dilakukan insyaallah walaupun e, seringnya yang mengudara adalah siaran ulang jadi banyak murojaah kita alhamdulillah ini insyaallah satu faedah yang besar insyaallah dan eh, alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua setelah sekian lama kita mempelajari jilid yang pertama dan alhamdulillah sudah masuk ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, tepatnya pada halaman 30, halaman 30. Karena jauhnya kita uh, tidak bertemu, mungkin kalau saya boleh usul kepada ikhwan di studio, bagaimana kalau kita ulang kembali Ad-Darsul Khamis? Kita ulang sedikit, Insyaallah. baru Boleh. baru kita masuk ke latihan-latihan. Ya. Nah, karena kita sudah baca sebenarnya, sudah kita ya. baca pertemuan terakhir yang lalu sudah kita baca Ad-Darsul Khamis, sudah kita baca juga latihan pertama dan kedua serta ketiga sudah kita baca juga. Tapi karena jauhnya kita tidak bertemu, Eh, kiranya akan bermanfaat kalau kita ulang sedikit lagi ad-darsul khamis walaupun tidak tidak secara rinci tapi e, mungkin agak lebih cepat dan global saja kita bahas baru kita masuk ke latihan ketiga atau keempat insyaallah. Tapi kita ulang kembali ad-darsul khamis. Iftahu al-kutub ikhwan, antum buka bukunya. Ikhwan dan akhwat di rumah bisa mempersiapkan alat tulisnya dan mencatat apa kiranya yang perlu dicatat. Eh, <clears throat> kita mulai ad-darsul khamis. Sebagaimana antum lihat di sini ya kawan, ad-darsul khamis ada dialog yang tidak panjang. Di sini dialognya terjadi antara al-mudarris dengan murid-muridnya. al mudarris suma'a tullabihi. Dan di sini ada Hamid, ada Ali, ada Hashim, lalu ada Abbas, ada Talhah, ada Faisal dan juga ada Ibrahim. Ini mereka semua adalah murid-murid dari dari sang guru. Ini percakapan antara al-mudarris seorang guru dengan murid-muridnya dengan tulabuhu. Al-mudarris memulai uh, dialognya dengan bertanya kepada salah seorang muridnya yang bernama Hamid, "Man fataha babal fasli?" Man fataha babal fasli Ana minta ikhwan di studio bantu menerjemahkan. Man fataha babal fasli terjemu ya ikhwan. Fadal. Nah. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Nah, siapa yang telah membuka pintu kelas? Man siapa? Fataha telah membuka atau membuka baba baba pintu al-fasri kelas. Siapa yang membuka atau telah membuka pintu kelas? Apa jawaban Hamid? Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Nah, terjemahkan ikhwan. Ana fatahtuhu. Saya yang telah saya nah, saya yang telah membukanya. Berarti di sini siapa yang membuka pintu kelas ikhwan? Hamid. Hamid. Nah. <clears throat> Ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Hu di belakang fi'il fatahtu, hu di situ kembali ke apa ikhwan? Bab al-fasl. Bab al-fasl. Nah, kembali ke bab al-fasl. Saya yang telah membukanya, nya di sini kembali ke pintu kelas. Lihat fatah tu. Ana fatah tu. Sebelumnya fataha. Antum lihat di kalimat al-mudaris fataha. Fataha di sini atau domir yang kita kenal dengan domir orang ketiga, kata ganti orang ketiga, uh, huwa, dia. Ketika diganti dengan kata ganti ana, orang pertama, maka lihat perubahannya, fatah tu. Ada tambahan apa di sini? ta yang e, eh, berdhammah baru kemudian haknya disukun. Nah, fatah tu saya telah membuka. Nah. Kita lanjutkan. Waman fatahan nawafida waman fataha an-nawafida mana man waman fataha an-nawafida siapa yang telah membuka jendela-jendela Nah, dan siapa yang telah membuka jendela-jendela tapi sebelumnya babul fasl sekarang An-nawafid. An-nawafid ini jama' atau mufrad? jama' jama' Mufradnya adalah tunggalnya adalah nafidah. Nafidatun nam. Nafidah. <clears throat> Apa kata Ali? Ana tuha Terjemahkan. Ana tuha Saya yang telah membuka Saya yang telah membukanya. Lihat hampir sama dengan jawaban Hamid kan? Hamid ana tuhu Ali ana tuha Apa bedanya antara jawaban Hamid dengan Ali? dalam Lihat kata ganti kata ganti yang pertama huwa hu kata ganti yang dipakai ali ha. Kenapa ha bukan hu? Kenapa tidak menggunakan kata ganti yang dipakai Hamid? Muannas. Nah, karena di sini ha di sini kembali ke nawafil. An-nawafil. Dan an-nawafil, an-nawafil itu kita kenal dia jamak. Jamak daripada isim ghair ghair akil. Masih ingat isim ghair akil? Nah. Kata benda yang tidak berakal nafidatun berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Maka jamak daripada isim ghair akil maka dia hukumnya muannats. Hukumnya muannats. Muannats walaupun terlihat seakan-akan di sini tidak ada tanda muannatsnya. Lihat nawafid, apakah ada tanda muannatsnya? Terlihat di situ? Tidak. Tidak, tapi karena dia, dia jamak daripada isim ghair akil maka dia muannats. Maka kata ganti yang digunakan Ali untuk menunjuk ke an-nawafid adalah ha, fatah tuha. Ha di sini artinya hiya kembali ke an-nawafil. Kemudian Abu Daris berkata kembali, jadi seakan-akan guru masuk ke kelas lalu dia melihat pintu terbuka, melihat jendela terbuka, lalu sekarang apa yang dia lihat? Yang ketiga ini, man kasara hadzal maktaba. Dia masuk lalu melihat apa? Man kasara, siapa yang bisa terjemahkan? Man kasara. Siapa nah, siapakah yang telah mem mematahkan meja ini? Nah kasar di sini artinya mematahkan. Siapakah yang mematahkan meja ini? Jadi ketika al-mudaris masuk ke kelas dia lihat ada meja yang patah. A'anta kasartahu ya Hashim? Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Ah, sini al-mudaris tidak menunggu lagi jawaban Hashim tapi langsung bertanya, "Kamu yang mematahkan Hashim?" Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hashim? Lihat kasar kasarta. Sebelumnya kasara. Ketika masuk Dhamir anta, kata ganti anta, lihat perubahannya kasarta. Tapi tadi sebelumnya ana, fatah tu, ya tidak? Yeah. Karena di sini anta kasarta. Kalau kalimat kasar, kita masukkan kata ganti ana bagaimana perubahannya? Kasartu. Kasartu. Huwa kasara anta kasarta ana kasartu. kasartu. A anta ah, Lihat ada ada dua alif di sini, dua hamzah di sini. Hamzah yang pertama adalah istifham. Istifham. Kata tanya yang berarti apakah. Alif yang kedua adalah bagian daripada kalimat anta. A anta kasartahu ya Hashim? Apa jawaban Hashim? La inni ma kasartuhu. La tidak inni. mana ini? Sungguhnya saya. Sungguh saya ma kasartuhu. Ma apa timah di sini? Tidak. tidak. Maka sartuhu tidak mematahkan. Tidak mematahkannya. Nya di sini kembali ke apa ikhwan? Hu di sini kembali ke al-maktab. Al-maktab. Lihat tidak menggunakan ha, tapi menggunakan hu. Apa sebabnya? Karena kembali ke al-maktab, al-maktab muzakkar. Nah. Ada mudaris berkata bertanya kembali. Sekarang kepada kembali kepada Hamid. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah Araja, Mana Araja. Apakah sudah kembali? Apakah sudah kembali? Siapa yang kembali? Zakaria. Zakaria Hamzah. Wa tu wa Uthman dari mana? Makkah. Min Makkah dari Makkah. Masih ingat uh, eh, isim gharib musarif ya kawan di sini? Kenapa min Makkah bukan min Makkati? Bukankah sebelum kalimat Makkah ada harful jar? Dan harful jar sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya mem membuat isim setelahnya menjadi majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah biasanya. Tapi mengapa disini majrurnya dengan fathah? Karena ini maka termasuk isim kata benda gair munsarif yang tidak boleh diberikan tanwin. Mamnu min tidak boleh diberikan tanwin. Dan hukum kedua selain dia tidak boleh diberikan tanwin, hukum keduanya adalah dia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Alhamdulillah antum masih ingat insyaallah ya, Iya, ya. Ikhwan anak di rumah insya Allah juga masih ingat. La ma raja'u. Apa jawaban Hamid? Tidak. Tidak. Mereka belum kembali. Mereka belum. Lihat. Raja'u. Sebelumnya tadi raja'a. Mengapa di sini ada raja'u? <clears throat> Kenapa ada tambahan waw dan alif di sini? Oh, jamaah, Ah, karena kembali ke Zakaria, Hamzah, Hamzah dan Uthman. Maka menggunakan domir untuk jamak raja'u yang artinya hum di situ. rojau al dan alif situ hum artinya. Paham tom? Nah. Jadi hum rojau Kalau raja'a huwa raja'a. <clears throat> Lalu Abbas berkata kepada al mudaris Abbas berkata kepada al mudaris "Ya Ustadu. kharajat tullabul jududu wa dhahabu ila mudiri Ya ustadu kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Hmm, Terjemah, ya, Khan. Ya, Ustaz, santri-santri yang baru telah keluar dan pergi ke mudir, kepala pergi sekolah. Ke, nah, pergi ke mudir atau kepala sekolah. Lihat sini at-tullab jamak daripada talib. Talib. Maka sifatnya juga harus jamak, kan? Di sini tidak menggunakan kalimat jadi, tapi menggunakan kalimat Al-jududu. At-tullabul jududu. Wa dhahabu yat. Ada tambahan waw dan alif setelah kalimat dhahaba. Ini menunjukkan bahwa dhamirnya dhamir jama, yaitu hum. hum. Karena kembali ke mana? Kembali ke siapa? At-tullabul judud. At-tullabul judud. Wa dhahabu dan mereka, mereka di sini maksudnya at-tullabul judud, santri-santri baru atau siswa-siswa baru. Dhahabu pergi ke al-mudir, ke kepala sekolah. Afahim tadarsa ya Talhatu? Al-Mudaris berkata kepada Talha. ta? Hmm. Apakah kamu faham? Fahima yafhamu. Jadi ini bahasa, ternyata bahasa Arab ya kan? Faham itu ternyata dari bahasa? Arab. Bahasa. Dari kalimat fahima. Yafhamu. yafhamu jamaknya adalah, eh, masdarnya adalah? Faham. Al-fahmu. Atau fahmun tad darsa? Apakah kamu paham ad-dars? Apa itu ad-dars? Pelajaran. Pelajaran ya Talha tu wahai Talha. Apa jawaban Talha? Naam jayida. Fahim tuhu jayida. Ya fahim tu saya telah paham memahaminya. telah Nya. hu di sini kembali ke ad-dars. Ad Mengapa tidak menggunakan ha tuha misalnya? Karena kembali ke ad-dars yang mudzakkar Nah, fahimtuhu jayidan. Saya memahaminya dengan baik. Baik, jayidan sih dengan baik. Nah, <clears throat> lihat. Anta fahimta. Ana Fahim. fahimtu. Huwa fahima. Fahima. Hum fahimu. Fahimu. Tambah waw dan alif. Akatabta, ah, kita lanjutkan. al mudzaris berkata kepada Faisal sekarang. betal ajwibata ya Faisalu? akatabta al ajwibata ya Faisalu katabta ta di sini berarti domirnya adalah anta anta terjemahkan apakah kamu telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal Naam al, al ajwibah di sini artinya jawaban-jawaban karena dia jamak jamak daripada apa ijabah al jawab al ijabah atau al jawab nah al ijabah atau al jawab nah Apakah kamu telah menulis jawaban-jawabannya, wahai Faisal? Apa kata Faisal ya kan? La. Hmm, nah, teruskan. La ma katabtuha. Nah, la ma katabtuha. Apa jawaban Faisal? La apa tidak? Tidak. tidak. Ma kata betul. Tu di sini berarti domirnya apa? Kok tuh di sini? Ana. Ana. Hmm. Tidak saya belum atau tidak menulisnya. Ha, lihat menggunakan ha. Kenapa menggunakan ha? Bukan katab tuhu, tapi katab tuha. Apa sebabnya? Al-ajwibah. Al Karena kembali ke al-ajwibah. Al-ajwibah muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. La ma katabtuha, tidak saya tidak menulisnya. Al-Mudaris penasaran mengapa Tolhat e, eh, Faisal tidak menulis jawabannya. Bagaimana pertanyaannya? lima lima ada Mengapa? Mengapa kamu tidak menulis jawaban-jawabannya? Apa jawaban Faisal ya, kan Li'annani ma fahimtul as'ilata. Naam, li'annani terjemahkan karena saya tidak memahami pertanyaan. Nah, karena sungguh saya karena sungguh saya ma fahim tu tidak memahami, tidak memahami al as'ilah soal-soalnya. Bagaimana mau jawab kalau nggak tahu soalnya? Kalau nggak paham soalnya? Nah, yang paham soal saja belum tentu bisa jawab, apalagi yang tidak paham sama sekali. Nah, lihat fahim tu di sini domirnya adalah ana. Ana. Nah, fahimtu ana. Kalau anta? Fahim Fahimta. Nah. <clears throat> Huwa? Fahim. Fahim. Nah. Al-Mudaris bertanya untuk terakhir kalinya, tapi ini sekarang kembali ke, bertanya kepada siapa? Terakhir ini? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Apa pertanyaan Al-Mudaris kepada Ibrahim? Ahafidta. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu? Hmm. Ahafidta. Mana ahafid? Hafidha. Hafidta. Ta di sini, ta di sini domirnya sudah sudah sudah bisa kita tebak. Ta di sini domirnya adalah anta. Anta. Ahafidta. Apakah kamu hmm, hafidha telah hafal. Telah hafal. Surat Al-Fajri. Surat Al-Fajr ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Naam. Naam, hafidtuha. Hafidtu. Berarti di sini sudah kita bisa tebak. Domirnya adalah ana. ana. Naam hafidtuha ya. Saya sudah menghafalnya. Nya menggunakan ha panjang. Apa sebabnya, Fan? Surah. Karena kembali ke surah. Surah itu muannats. Naam hafidtuha ya. Saya sudah menghafalnya. Nya di sini kembali ke surah Al-Fajr. Wa hafidtu hmm, dan saya sudah hafal surat At-Tin. Surat At-Tini ayadha, mana ayadhan? juga. juga. Dan saya telah menghafal surat Tin juga. Nah, jadi berapa surat yang dihafal yang dihafal Ibrahim? Dua. Dua surat Al-Fajr dengan Tin. Tin. Nah. Fabihada intahina min syarh al-hiwar Sudah kita selesaikan penjelasan dialognya Dan seperti saya katakan tadi Kita percepat karena tidak kita bahas satu persatu Sudah, sekarang sudah dibahas sebelumnya Ini dalam rangka mengingat saja Lalu sekarang kita masuk ke adars uh, eh, Afan At-Tamrin at-thalith. Tapi sebelumnya kita minta ikhwan ada yang baca dialognya secara keseluruhan. Ana. Ustaz. Nah, sa- uh, satu jadi al-mudarris, satunya jadi uh, talib. Ana Nah. mudarris. Anta al-mudarris, masya Allah. Baik. سيكون مدرسا إن شاء الله Amin. Insyaallah. وأنت طالب علم ما شاء الله <laughs> Baik. نعم تفضل <clears throat> Man fataha babal fasli Ana fatahtuhu. wa man fataha nawafidha Ana fatahtuha. Man kasara hazal maktaba a anta kasartahu ya Hashim? La, inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah? La, ma raja'u. Ya ustadu, kharaja tullabul jududu wa dhahabu ila mudiri Afahimta ad-darsa ya Talha? Naam, fahimtuhu dan. أكتبت الأجوبة يا فيصل لا ما كتبتها لماذا لأنني ما فهمت الأسئلة أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا نعم طيب نبدأ uh, التمرين الرابع tapi sekali lagi kita ulang dari at-tamrin at-thalith Sebelum kita masuk ke latihan keempat, kita ulang dulu latihan ketiga. At-tadribul awal, uh, eh, afan at-tadribul sarif. Karena berkaitan dengan uh, at-tadribul sarif ini, latihan ketiga ini berkaitan dengan at-tadribul rabi. Latihan tiga berkaitan erat dengan latihan keempat. Karena latihan empat itu praktek dari uh, dari apa yang sudah kita pahami di, di latihan ketiga. Latihan keempat merupakan praktek dari apa yang sudah kita pahami di latihan ketiga. Maka ini dulu kita pahami. Tadi bagaimana jawaban si Faisal mengapa dia tidak tidak tidak menjawab jawaban-jawabannya? Tidak, ah, tidak paham soalnya. Maaf, asil. Nah, sekarang kita pahami dulu soalnya, baru setelah kita insya Allah bisa kita jawab. Lihat uh, tamrinu salis, atau tamrin salis atau at-tadribu salis, latihan ketiga. Ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Ta'ammal ta'ammal al-amsilata al-atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut. Di sini ada empat contoh, ikhwan ada kalim ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Di sini ada empat kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Kalimat kata pertama Al-Qur'anu. Lihat ketika Al-Qur'anu berdiri sendiri, Al-Qur'anu ketika berdiri sendiri maka harokat huruf terakhirnya harokat huruf terakhirnya yaitu di sini adalah nun, dia bemah Al-Qur'anu. Karena asal daripada e, seluruh e, isim, harokat asalnya adalah dhammah. Dan dhammah ini bisa berubah menjadi kasrah, bisa juga menjadi fathah. Tapi pada asalnya sekali lagi harokatnya adalah setiap kata benda harokatnya asalnya adalah dhammah. Ya, tapi ini bisa berubah menjadi kasrah, bisa juga, bisa juga menjadi fathah tergantung e, apa yang menyebabkan perubahan itu. Lihat sekarang kita lihat kalimat Al-Qur'anu. Ketika dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, lihat perubahannya. Qara'at talibul Qur'ana. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Apa yang terjadi dengan kalimat Al-Qur'anu ya, Juan? Berubah menjadi fathah. Harokat huruf terakhirnya yaitu nun berubah menjadi fathah. Apa sebabnya? Nah, nanti kita syarat kita akan jelaskan. Kemudian juga kalimat ad-darsu. Sebelum kita pahami, apa arti qara'a? Membaca. Membaca. at siswa. Siswa atau santri membaca Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Kemudian sekarang ad-darsu. Lihat harokat huruf terakhirnya asalnya adalah Dhamma. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, lihat perubahannya kata bal mudarrisu ad-darsa berubah menjadi fathah. Sama seperti kalimat al quran tadi berubah menjadi Al-Qur'an. Apa arti kata bah? Telah menulis. Telah menulis. Uh, siapa yang menulis? Al-Mudarris. Al-Mudarris Al guru menulis apa yang dia tulis? Ad-darsa pelajaran. Kemudian kalimat al-qahwatu. <clears throat> Maman al-qahwa ikhwan? Kopi. kopi. Kopi, Masya Allah. Al-qahwatu artinya kopi. Lihat ketika kalimat qahwahtu ini dimasukkan ke dalam kalimat sempurna. Syaribad dhaiful qahwata. Lagi-lagi berubah menjadi fathah. Sama seperti eh, kata-kata uh, sebelumnya. Apa arti syariba? Minum. Nah, siapa yang meminum? Ad-dhaifu. Mana ad-dhaif? Tamu. Tamu. Apa yang dia minum, ikhwan? Al-qahwata. Al-qahwata, kopi. Tamu telah me, telah minum kopi. kopi. Sekarang al-bab. al Asalnya dhammah albabu. Ketika dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, fatahat aminatul baba. Lagi-lagi berubah menjadi fathah. Yang tadinya dhammah menjadi fathah. Apa arti fatahat? Telah membuka. Siapa yang telah membuka di sini? Aminatu. Apa yang dia buka? Al-baba. al Pintu. Aminah telah membuka pintu. Lihat dari semua contoh-contoh yang eh, empat contoh yang sudah kita baca tadi, semua kata-katanya diletakkan di belakang. Semua kata-kata yang dimasukkan ke dalam kalimat sempurna itu ada di belakang semuanya. Lihat Al-Qur'ana di belakang kan? Ad-Darsa juga di belakang. Apalagi? Al-Qahwa. Al Kemudian terakhir? Al-Bab. Al semuanya di belakang. Kemudian kesamaan kedua semuanya ber berubah menjadi harokatnya menjadi fathah. Fathah. Ah, kita lihat penjelasannya di bawah ini. Setelah itu ada lihat kalimat qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Apa arti qara'a tadi? Membaca. Membaca. Siapa yang membaca? At-talibu. Lihat, di sini yang yang membaca pelaku yang melakukan kata kerja, melakukan kerjaan membaca siapa? At-talibu. Kemudian apa yang dia baca? Al-Qur'ana. Al Lihat qara'a, penjelasannya di sini dia adalah al-fi'lu. Ada tanda panah di bawahnya, qara'a al-fi'lu. Apa arti al-fi'lu? Kata, kerja. kerja. Sudah kita bahas sebelumnya, mudah-mudahan masih ingat bahwa jumlah e, al-arabiyah, al-jumlatul arabiyah, kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua macam. Masih ingat dua macam ini? Kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kalimat sempurna yang dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Yang kedua, kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja, fi'al. Nah, kalimat sempurna yang dimulai dengan isim ini namanya adalah masih masih ingat namanya apa istilahnya? Jumlah ismiyah. Jumlatun tun Jumlah ismiyah. ismiyah. Mengapa dinamakan jumlah ismiyah? Ada ismiyah di ada isim di situ. Karena dimulai dengan isim. isim. Adapun yang dimulai dengan kata kerja atau dimulai dengan al-fi'lu namanya adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Al Lihat, al-jumlatu al-fi'liyah, al-fi'l. Mengapa dinamakan al-jumlah al-fi'liyah? Karena dimulai dengan al-fi'l, kata kerja. Ini masuk yang mana ya Yang contoh yang barusan kita baca tadi. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena dimulai dengan qara'a. Qara'a fi'l. Qara'a al-fi'lu. Ini sebenarnya tidak tidak dijelaskan di sini tapi tidak apa kita ingat-ingat kembali. Kemudian ee, eh, kata kerjanya adalah Quran membaca. Siapa pelaku orang yang membaca? At-talibu. Lihat at-talibu di sini penjelasannya dia adalah al-fa'il. Posisi dia dalam kalimat ini dia sebagai al-fa'il. Apa arti al-fa'il? Pelaku. Pelaku. Subjek atau dalam bahasa yang lainnya kita kenal namanya subjek atau pelaku. Lihat kalimat at-talibu, bagaimana harokatnya? Apakah dia fathah, dhamma atau kasrah at-talibu? Harokat terakhirnya? Dhamma. Lihat harokat huruf terakhirnya adalah dhamma. Di sini bisa disimpulkan bahwa setiap kata benda yang posisinya sebagai al-fa'il dia harus marfu kata ulama. <clears throat> kata ulama nahwu dia harus marfu dan tanda dia marfu diantaranya adalah hmm. dommah jika dia tunggal jika dia tunggal jadi at-talibu sekali lagi apa posisinya dalam kalimat eh, sempurna ini at-talibu al-fa'il kemudian apa harokat huruf uh, terakhir uh, kalimat at-talibu domah di sini dapat disimpulkan bahwa al-fa'il itu harokat harokat hurufnya harus dommah lebih, lebih lebih lebih ringkasnya bahwa Al-fa'il itu harus selalu harokatnya, harokat huruf terakhirnya dom, dom, atau dikenal dengan istilah apa tadi? Marfu' dan tanda bahwa is bahwa isim itu marfu tanda bahwa di isim itu marfu adalah harokat domah adanya harokat domah faham tuh ya kawan baik sekali lagi apa posisi at-talibu dalam kalimat ini al-fa'il kemudian al-fa'il itu bagaimana kaidahnya tadi domah ber domah harokat huruf terakhirnya harus ber Dhamma. Atau apa tadi namanya kata ulama nahmu Marfu. Marfu. Al fa'ilu marfu dan tanda bahwa dia marfu diantaranya adalah dhamma. Nah. Kemudian lihat kalimat Al-Qur'ana yang menjadi e, pembahasan di sini kalimat Al-Qur'ana. Lihat asalnya Al-Qur'anu tadi ketika dia diletakkan dalam kalimat sempurna menjadi Al-Qur'ana. Lihat penjelasan di bawahnya dia posisinya sebagai al-maf'ulu Lihat penjelasan di bawah panahnya itu dia dalam kalimat ini posisinya sebagai al-maf'ulu bihi atau yang kita kenal dalam bahasa kita objek. Objek. Atau bahasa lainnya adalah penderita. Penderita. Ya, penderita di sini maksudnya yang yang yang dikenakan kepadanya eh kerjaannya. Iya, ya, bukan tersangka saja. Bukan tersangka, Pak. <laughs> nah, penderita di sini. Ah? Korban. Korban. <laughs> nah, penderita atau ya mungkin kalimat yang mungkin lebih enak didengar dia objek objek nah. lihat kalimat uh, Al-Qur'an nah, ini sekali lagi dia posisinya sebagai al-maf'ulu bihi atau kita, kita kenal dengan istilah kita objek atau penderita apa harokatnya tadi ikhwan Al-Qur'ana harokat huruf terakhirnya adalah fathah padahal asalnya tadi Al-Qur'anu masih ingat mengapa berubah karena posisinya berubah tadinya berdiri sendiri sekarang dia diletakkan dalam kalimat sempurna dan dia posisinya di sini sebagai al-maf'ulu bihi. Ah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa al-maf'ulu bihi atau objek itu harokat huruf terakhirnya harus fathah. Saya ulang. Setiap al-maf'ulu bihi, setiap isim yang posisinya sebagai al-maf'ulu bihi, maka bagaimana harokat huruf terakhirnya harus bagaimana? Fathah. Fathah. Atau dengan istilah lain kata ulama nahwu dia harus mensub Al-maf'ulu bihi itu harus mansub. mansub. Dan di, dan tanda bahwa isim itu mansub adalah fathah. fathah. Jadi kita ulang sekali lagi al-Qur'ana di sini posisinya sebagai apa ikhwan? Maf'ulun bihi. Al-maf'ulu bihi. Bagaimana harakatnya di sini al-Qur'ana? Fathah. fathah. Padahal asalnya tadi al-Qur'anu. Anu. Ketika menjadi al-maf'ulu bihi dia harus fathah. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa al-maf'ulu bihi pasti harus fathah. Harokat huruf terakhirnya fathah. Atau dengan istilah lain, apa kata ulama kamu? Istilah lainnya? Mansub. Al maf'ulu bihi itu harus mansub. Dan tanda bahwa isim itu mansub adalah diantaranya fathah. Kita langsung lagi. Al fa'il. Al fa'il apa tadi kaidahnya? Al fa'il itu harus selalu marfu. Dan diantara tanda bahwa dia marfu, diberi tanda dhammah. Kemudian al maf'ulu bihi itu mansub. Dan diantara tanda bahwa itu mansub adalah harokatnya fathah. Fathah. <clears throat> Fahim tuh insyaallah? Allah. dan anak yakin Insya Allah ikhwan anak akhwat di rumah juga masih ingat penjelasan ini sudah kita ulang sebenarnya sudah kedua kalinya kita ulang sekarang ini Nah, jadi ini sekali lagi ini jumlah apa ya ikhwan? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah Jumlah fi'liyah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jumlah fi'liyah itu terdiri dari al-fi'il, al-fa'il dan al-maf'ulu bihi. Minimal al-fi'il, al-fa'il. Minimal dua. Jumlah fi'liyah itu minimal dua. terdiri dari dua kata. Yang pertama al-fi'ilnya, kata kerjanya, kemudian al-fa'il. Atau kita tambah satu lagi, al-fi'il, al-fa'il, kemudian al-maf'ulu bihi. Atau dalam bahasa kita kata kerja, kemudian subjeknya, kemudian objeknya. objeknya. Kata kerja, subjeknya atau pelakunya, kemudian objeknya atau apa tadi? Objek tadi? Penderita. penderita. Nah, penderita. Bukan tersangka tadi kata akhir. <laughs> Bukan. Nah. Baik, Mafhum insyaallah. Mafum. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi. E, antum ana berikan dua soal. Setelah itu keserahkan kepada para mustami' di, di rumah untuk menjawab iya. sisa sisa daripada soal-soalnya. Tidak keberatan ikhwan di studio? Enggak apa-apa. Hah, kurang? Lah, lah. Cukup antum satu. Ikhwan di akhwat sudah di rumah sudah menunggu dari tadi untuk me menelepon. Baik, kita mulai dengan nomor at-tamrin ar-rabi. Perintahnya adalah ayyin, mana ayyin? Ayyana yu'ayyinu tetapkan. Tentukan. Tentukan. Ya. Tentukan. itu tentukan. Apa yang kita tentukan? Al-fa'ila wal maf'ula bihi. Tentukan mana fa'il dan mana maf'ul bih. Fil jumalil atiyah dalam kalimat-kalimat berikut. Kemudian apa setelah itu? Setelah kita tentukan apa yang kita lakukan setelah itu? Do khatton, letakkan khat apa itu khat? garis, garis wahidan satu garis. letakkan satu garis tahtal fa'il di mana kita letakkan garis itu ikhwan di bawah fa'il di bawah al fa'il wa khattaini dan, dua garis, tah tahtal maf'uli bihi di bawah al maf'ul bi jadi al fa'il berapa garisnya satu satu al maf'ul bihi berapa garisnya ikhwan dua dua washkul akhira kullim minhuma washkul dan berikan syakal berikan harakat akhir di akhir maksudnya di akhir di sini huruf terakhirnya dan berikan harakat pada huruf terakhir kullim minhuma di setiap uh, keduanya maksudnya di setiap al fa'il dan al maf'ula bihi bagaimana harakat al fa'il dan bagaimana harakat al maf'ul bih faham tuh jadi pertama kali kita apakan kita tentukan dulu mana fa'il lalu tentukan mana fa'il mana maf'ul bih kemudian baca dengan harakat Bagaimana al-fa'il, bagaimana harakat fa'il, bagaimana harakatnya al-maf'ul bih. Faham tu, ya, Faham. Eh, ibda anta ya hikmat, rakam wahid. Rakam wahid. Kasarat tiflul kolama. Nah. Kasara eh, tiflu al-fa'il. Nah. Eh, Al-kolama al-maf'ul bih. Taib. mana tadi al-fa'ilnya sekali lagi? At-tiflu. At-tiflu. At-tiflu lihat harakatnya, harakat huruf terakhirnya apa? Dommah. Dommah, karena dia sebagai apa tadi? Fa'il. Nah, kemudian mana al-maf'ul bih? Al-qalama. Al-qalama. Apa harokat al-maf'ul bih di sini? Fathah. Fathah. Sahlun jiddan, alaih balik? Mudah sekali kan? Sahlun jiddan. Ithnan, fadli ya akhi. Ithnan. Ghusalat Aminatu al-mindila. Nah. Amin. fa'il? Aminatu fa'ilun. Nah. Al-mindila maf'ulun bih. نعم المفعول به هنا المنديل lihat aminatu fa'il المنديل المفعول به. به نعم طيب انتهينا من الإخوة هنا في استوديو ن- نفتح المجال للإخوة في في البيت Ya, pendengar roja di mana antum berada, demikian tadi dua ikhwan kita sudah mendahului antum sekalian untuk eh, mempraktekkan Eh, tampilan tamrin yang ada dan kami berikan kesempatan bagi antum sekalian untuk bergabung bersama kami di malam hari ini di 8236543 namun uh, harap bersabar sebentar kami akan kembali saat lagi. dari bumi cilengsi mengudara. Roja, Roja, Roja, Radio Dakwah Alusunnah Wal نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجا راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik Dan perhatikanlah dengan tenang Agar kamu mendapatkan rahmat Dari bumi Cilengsi mengudara Roja, Roja, Roja, Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah masih bersama kami dalam bimbingan bahasa Arab yang dias oleh Ustaz Hamzah Hafizahullah Ta'ala dan bersama Eh, kami juga ada beberapa ikhwan yang ikut bergabung pada malam hari ini dan sesi ini kami persilahkan bagi antum ingin bergabung bersama kami untuk mencoba beberapa latihan eh, di 8236543 sedikit pengulangan dari beberapa ikhwan di sini Ustaz karena ada SMS yang masuk mohon ya. untuk diulang-ulang kembali e, tamrin yang keempat ini Ustaz Diulang sekali lagi. Iya. Taib. Di, taib. Diulang sekali lagi ya. Antum dari Ahidma tolong dibaca sekali lagi nomor satu. Antum ah. Eko baca nomor dua. Nah. Rakmul wahid. Kasarat tiflu al-qalama. Al-tiflu al-fa'il. Naam. Al-qalama al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih. Bih. Taib. Jadi sini at-tiflu posisinya sebagai al-fa'il dan al-fa'il sudah kita ketahui tadi harokatnya harus uh, dhammah. Nah, at-tiflu. Kemudian al-qalama posisinya sebagai al-maf'ulu bihi bihi. Dan al-maf'ulu bihi itu tanda harakatnya diantaranya harus fat fathah fathah. Nah. Hada rakam wahid. Rakam itsnan. ثانيا غسلت آمنة المنديل آمنة فاعل المنديل مفعول به Naam. Eh, ada yang kita lupakan di sini. Antum, antum terjemahkan ah, Hikmat sekali lagi nomor satu. Kasarat tiflu terjemahkan. Kasarat tiflul kolama uh, Anak kecil telah mematahkan pena Nah, al tiflu di sini artinya anak kecil Al-kasara telah mematahkan Al-qalam, pena Nah, itu tadi. isnan Ghasalat aminatu al-mindila hmm. Aminah telah mencuci sapu tangan Nah, di sini ayat al-fa'il ya akhi Aminah fa'ilun Nah, tanda harokatnya adalah aminatu yani dhammah. dhammah. Nah, kemudian al-mindila mindila maf'ulun bih harokatnya harokatnya fathah fathah nah jelas insya Allah. nah ya Allah. dan alhamdulillah Insya Allah sudah bergabung bersama kita seorang pendengar dari Cibitung assalamualaikum bapak Halo, assalamualaikum assalamualaikum ya terputus ya mungkin bisa dilanjut uh, untuk nomor berikutnya Ustaz dari Ikhwan kita yang di studio ya sambil menunggu uh, para mustamiah langsung masuk ke nomor tiga Aku Akmus Thalith Akala tu Al? Al-Inaba Al-Inaba wala Inabu wala Inabi Al-Inaba Al-Inaba Wa tu? Ah, wa tu? eh? Zawjat tahu <laughs> Wa akalat Wa akalat Zainat Zaujat tuhu? Al? mauzu. al al mauza. al mauza. Sekali lagi Ikram terakhir. Akala usama. أكل أسامة العنب Nah, وأكلت وأكلت زي زوجته الموز al mauza. Terjemahkan. Akala usamatu. Usama eh, telah memakan Al inab itu anggur. Nah, dan istrinya telah memakan al mauz. roti. Kok, ah? Nama buah juga ini. Al mauz ini rot, eh, roti lagi apa? Pisang. Oh, pisang. Al mauz itu artinya pisang. pisang. Wa akalat zaujatuhu al mauza dan istrinya makan pisang. Pisang. Te, mana fa'il di sini ah? Hikmat. Al fa'il Usama. Ada dua kalimat di sini akhi ya. Ada dua ya. kalimat. Berarti fa'ilnya ada dua. Yang pertama fa'il yang pertama Usama. Usama. Fa'il yang kedua zaujatuhu. Zaujatuhu. Harakat fa'il di sini adalah dhammah. Dhammah. Nah. Baik, terus mana al maf'ul bih? Al ainaba. Al ainaba. Wal mauza. Wal mauza. Harokatnya adalah uh, fathah. fathah. Taib. Taib. arba. Selesai nomor tiga. Rabi'an. Syaribatil baqaratul ma'a. Naam. Al baqaratu fa'ilun. Naam. Al ma'a maf'ulun bih. Al maf'ulun bih. Antum terjemahkan? Syaribat al baqaratu. Sapi betina itu telah meminum air. Telah meminum? Air. Air. Mana fa'il di sini? Al-baqarah sapi betina Al-baqarah. Naam. Aina al-maf'ulu bih? Al-ma'a air Ahsant. Naam. Khamsah, fadal. Khamsah. Hafidha Hamzatul Qur'ana. حفظ همزة القرآن القرآن. نعم أين الفاعل أين المفعول به Al-fa'il Hamzatu wal maf'ulu bih Al-Qur'ana. نعم Antum terjemahkan dulu Hamzah telah menghafal Al-Quran. Hamzah telah menghafal Al-Quran. Al-Quran. Jadi sekali lagi mana al-fa'il dari sini? Al-fa'il adalah Hamzah. Hamzah tu harokatnya adalah uh, Dhammah. Dhammah. Kemudian Al-Qur'ana uh, maf'ul bih. Maf'ul bih. Tanda, tanda harakatnya adalah uh, fathah. Nah. Rakam sita, fadhal ya. Dorobat Fatimatu bintaha. Nah, Dorobat Fatimatu bintaha. Fatimah fa'ilun bintaha maf'ulun bih. Maf'ulun bih. bih. Atau terjemahkan dulu. Dolabat Fatimah itu bintaha. Fatimah telah memukul anak perempuannya. Telah memukul anak perempuannya. Perempuannya. Baik, mana failnya sekali lagi di sini? fatimah tu fatimah tu Mana anak mana ininya uh, eh, Maaf lebihnya? Bintaha. Bintaha. tu fa'il tanda harakatnya dhammah. Kemudian bintaha maaf ulun bi tanda harakatnya fathah. Fathah. baik sudah ada yang masuk? Ya, Ustaz, insya Allah sudah ada yang masuk. Sudah ada Abu Salma di Cibitung. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Ya, silakan langsung. Uh, eh, Pak, siapa yang namanya? Abu Salma ya. Abu Salma. Abu Salma ya. kenapa? Alhamdulillah, ya khair. Nah, sudah apa? nomor tujuh. Tujuh. Ah, tujuh apa? Sekarang tujuh. tujuh. Salah. Rojulul hayata bil hajari. Nah, sekali lagi Abu Salma. Qatalar rajulul hayyata bil hajari. Janya pendek hayyata. Qatalar rajulu hayyata bil hajari. Baik. Terjemahkan. Seorang laki-laki telah membunuh ular dengan batu. Nah, telah memukul ular dengan batu. Aina al-fa'il rajulu. Ar-rajulu. Hmm, harakatnya adalah Harakat حركة دوما طيب أين المفعول به Al-Hayyata. Al-Hayyata. Harakat huruf terakhirnya adalah mansubun. Mansubun yaitu fathah. Ya. Baik, fathah. Nah, ya. Sami'a Bilal al-Adana. Eh, Sami'a al Adana wa Perbaiki penyampaiannya Abu Salman. Hmm? Ya. Perbaiki seri penyampaiannya. Sami'a Bilalul سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد نعم terjemahkan Bilal telah mendengar adan nah. dan akan dan pergi ke masjid dan pergi ke masjid, masjid. Nah, di sini ayat al-fi'lu al-fi'lu bilalu al-fi'lu الفاعل سمع سمع أين الفاعل بلال بلال بلال نعم بلال نعم فحركتنا adalah ضمتين kemudian أين المفعول به الأذان الأذان حركة huruf terakhirnya adalah فتحة فتحة طيب شكرا Thank you. Masih di 8236543 bagi antum yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami masih tunggu masih ada beberapa tamrin yang bisa antum uh, baca. Namun sebelumnya sambil menunggu ikhwan uh, yang lain, ya atau mungkin sudah masuk ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan siapa di mana? Umu Aksan di Bekasi. Ya oh, silakan ibu. Nah tadi sebutnya Umu Nah, atau yang ini serah dengar saya. Nah, Ummu Ahsan. Nah. nah. Khabar Ismail. Nomor 9 dan dua. Nah. Iya. Kata bal mudarisu darsa ala saburati. Nah. Terjemahkan Ummu Ahsan. Nah. Guru telah menulis ya, uh, pelajaran di Tuh. saburati papan tulis. Nah, di papan tulis. Nah. Ala saburati Mengapa di akhir surat Mu Ada harf jar. Ada harf jar yaitu ala. Nah, ayat Mu Ahsan? Kataba. Kataba. Al, alfa. Il mad mudarisu. Al mudarisu. Nah. Al kataba fi'il. La nah. darsa maf'ul bih. Ad darsa maf'ul maf'ul bih. Nah. Fadal. Rasulullah. Tahal baq. Baq. Tahal baqalu. La baqalu ladzi. dakol dakolul bakolu adukan adukana nah. fisa afisamaniyah saminati saminati nah fata'afil nah, aku terjemahkan dulu muasan fatah bakolu apa usah fatah papa penjual sayur penjual sayur tokonya eh, tokonya di pada jam di Eh, pada jam Asamina jam berapa itu? Amin. Samin. Nah, dari kalimat ya? Itu Pak uh, delapan ya. Jam delapan. Nah. Hmm. Aina al-fa'il? Fa'il baqalu. Al-baqalu. Wa aina al-maf'ulu bih? Maf'ulu bih ad-dukana. Ad-dukana. Hmm, eh, nah. Ada pertanyaan Umu Ada sedikit. Nah, ya. Kan kalau di sini kan fa'il itu apa namanya mufradnya ya. ada musakar mu'anas lalu fiilnya itu kasaro atau kasar misalnya nah, nah ini kalau misal fa'ilnya itu e, jama itu apa fiilnya berubah tidak Ustaz nah jama jamak mu'anas juga musakar baik nanti sama eh, Ya, satu lagi Ustaz. Nah. Ini di halaman 17. Halaman 17. Nah, eh, sebentar saya bukan dulu halaman berapa tadi? 17. Sahabat Asyar ya. Nomor, ah. nomor 5 dan 6 Ustaz. Nomor 5 dan 6. 6. Langsung Betul. Nah. Kalau tidak salah itu kan kalau li dan li itu untuk manusia tok, <laughs> lalu kalau indi itu untuk binatang dan e, benda ya Ustaz. Nah. Tapi di sini kok lah kabar nah. iya si Nah, penjelasan di jilid yang sepertinya bukan bukan rumus yang sama sepertinya mu oh, muasan. Artinya kadang-kadang bisa berubah. Oh, nah, gitu. buktinya di sini ternyata di sini menggunakan mata. Hmm. Seakan-akan di sini eh, ada satu eh, hal yang diketahui bahwa mata itu ternyata tidak hanya untuk orang saja, tapi juga diceritakan untuk eh, eh, benda. Nah, oh, gitu. Hmm. tapi hmm. tapi tidak untuk binatang ya Ustaz? Eh, bisa untuk binatang. Nah, oh, sepertinya tidak untuk masalah ini. Nah syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita ulang sekali lagi latihannya kalau masih ada penelpon. Nah. Ya, bagaimana mau, mau lanjut ke ya, yang masih kelima, latihan keempat, latihan keempat dulu. Dan latihan diulang. Nah. Ya, sebelum eh, sebelumnya kita sambil menunggu eh, penelpon berikutnya, ada satu pertanyaan yang meminta untuk diterjemahkan kembali eh, kalimat dari perintah yang nomor empat ini, Nomor empat. Nah, ya, kata perintahnya. Terjemahannya ya. nah, kata perintahnya agak panjang ayyin tentukan al tentukan mana fa'il wal dan tentukan mana maf'ul bihnya fil jumal atiyah ini pada al jumal e, kalimat-kalimat al atiyah berikut kemudian setelah menentukan al fa'il maf'ul maka setelah itu dha khattan garis wahidan satu. Hmm, letakkan satu garis. Ba' khattan wahidan letakkan satu garis. Di mana kita letakkan satu garis ini? Tahta al-fa'ili di bawah al-fa'il. Wa khattaini dan dua garis tahta al-maf'uli bihi di bawah al-maf'ul bih. Jadi kalau al-fa'il kita eh, berapa garisnya kalau fa'il tadi? Satu. Satu kalau al-maf'ul dua. dua akhira kullin minhuma dan berikan uskul itu memberikan harokat. dan berikan harokat berikan syakl di mana memberikan syakalnya akhira di akhir maksudnya di huruf terakhir kulluhuma di setiap keduanya keduanya di sini kembali ke alfa dan al jadi alfa jadi al ditentukan mana bagaimana harokatnya kemudian al maf'ul lebih ditentukan bagaimana juga harokatnya. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Ya baik, selanjutnya sudah ada Umu Fitri di Bekasi nah. sebagai penelpon berikutnya. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Maaf, ya? Eh, kedua kali. Kedua kali. Silakan dari nomor satu dan dua. Nah. Nah. Rakmun wahid. Nah. Kasarat tiflu al qalama. Nah. Diterjemahkan Ummu Fitri? Anak kecil itu mematahkan pulpen. Nah, di, mana di sini alfa? Alfa il atiflu. Nah, apa harokat hurufnya di sini? Uh, marfu. Marfu'un yaitu dhammah. Nah. Iya. Kemudian aina al-maf'ul bi? Maf'ulun bih al-qalama. Al-qalama. Bagaimana harakatnya? Uh, eh, mansub. Mansub. Fathah. Yaitu tandanya fathah. Nah. Nah. Baik, isnan, tafadhali. Isnan. Ghasalat Aminatu al-mandila. Al? Al-mindila. Naam, al-mindila. Ghasalat Aminatu al mandila Nah, terjemahkan. Aminah <coughs> mencuci sapu tangan. nah. Ainal fa'ilna Ummu Fitri? Al-fa'il Aminatu. Aminatu. Marfu'un bi? Bidhammah. Nah. Nah. bil-dhammah. نعم وأين المفعول به Maf'ulun bih al-mindila. نعم bagaimana harakatnya Hmm, harokatnya fathah. fathah Baik, syukran Ummu Fitri ada pertanyaan Ummu Fitri Ada Ustaz. Nah. Untuk sebutan fa'il mu'annas apakah fa'ilatun apa sama dengan fa'il? sama Hmm, Nah. Bukan fa'ilatun ya. Naam, al-fa'il tetap. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz. Baik ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Umu Fitri di Bekasi sudah uh, mencoba uh, beberapa latihan pada malam hari ini. Masih di 8236543 kami tunggu uh, telepon dari atom sekalian dan insya Allah sudah masuk uh, satu penelpon kembali. Kita coba angkat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? dari Abu Yasmin di Cibitung. Ya silakan. Nah. Tafadhal Abu Yasmin. Nah. Lab nomor tiga dan empat. Nah. Salasa wa arba. Salasa. Akala tul Binaba nah. akalat jau jau. Nah. Zaujatuhu. Zaujatuhu al-mauza. Nah. Terjemahkan. Usama telah memakan anggur. Nah. Dan istrinya telah memakan pisang. Baik, telah makan pisang. Nah, mana al-fa'il di sini? Al-fa'il Usama. Ada dua fa'il. Yang pertama Usama, yang kedua zaujatuhu. Zaujatuhu. Nah. Kemudian aina al-maf'ul bih? Al-inaba wal mauza. Al-inaba wal mauza. Bagaimana harakat Abu Yasmin? Al-fa'il uh, dhamma. Dhamma. Bagaimana harakat al-maf'ul bih di sini? Uh, fathah. Fathah. Naam, baik, baik, Teruskan, ah. Nomor arba, rakam arba. Arba. Syaribat al-baqaratul ma'a. Naam. Telah, telah meminum. Siapa yang telah minum di sini? Uh, sapi. Sapi, naam. Sapi betina, naam. Ya. Sapi betina telah meminum air. Naam. Aina, aina ya? Al-fa'il al-baqaratu. Al-baqaratu. Kemudian aina al-maf'ulu المفعول ulubi الماء الماء طيب شكرا Syukuran. ياسمين جزاك الله خير هذا يكفي لا طيب شكرا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ya, bagaimana masih kita tunggu penelpon uh, selanjutnya. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan Ustaz. Nah. Ustaz, apakah kalimat jama uh, eh, uh, eh, contoh uh, apa ini al-makatib begitu? Al? al-makatib, al bisa diganti dengan uh, maktab wa maktab begitu Ustaz. Oh, maksudnya diulang dua kali kalimat maktabnya. Ya, nah, semacam itu. <clears throat> Nah, ini pengulangan kata ini ini hanya dimiliki oleh eh, bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab itu jamak itu tidak diulang katanya dua kali. Jadi al-maktab maka untuk menunjukkan bahwa dia banyak jamak maka al-makatib. Jangan maktab-maktab. Nah, ini <laughs> ini bukan kayak bahasa Arab, ini kayak bahasa Indonesia ini. Nah. Sekali lagi bahasa Arab punya ke, kekhususan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Nah. Baik. Nah, kita ya. lanjutkan. Masih berlanjut, sudah ada Ibu Rukayah sebagai penelpon berikutnya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, tafadhal Ibu. Umur Umur Rukayah. Umur Rukayah. Oh iya. Fadhal. Nah, nah. nah Ah. nomor khamsah dan sukkah nah ya. Bismillahirrahmanirrahim Hafizul Hamzatul Qur'ana Nah ha Hamzah telah menghafal Al-Quran Baik Mana di sini al ah, Hamzah Hamzatu wa Hamzatu Nah Kemudian Aina al-Maf'ul bih? Al-Quran Al-Quran nah, ada Istamir ah. Dorobat Fatimatu bintaha Nah <clears throat> Fatimah memukul anaknya. Nah, anak laki-laki mana? Anak perempuan. Anak perempuannya. Nah, Ainal Fatimah. Fatimah. Fatimah tuh. Ainal maf'ul Binta. Binta. Nah, baik. Ya. Satu lagi Ya. Satu lagi. Apa? Warajulul hayat hayata bil hajari. Nah. Uh, eh, orang laki-laki membunuh uh, ular dengan batu. Nah, al hajar di sini artinya ular. Nah. Iya. Ainal fa'il Rukaya? Fa'il uh, eh, rojulu. Ar-rajulu. Harokatnya adalah uh, eh, Doma. Domah. Hmm. Kemudian mana al maf'ul lebih? Hayata. Al hayata. Bagaimana harokatnya? Uh, fathah. Fathah. Iya. Baik. Ya. Syukur. Jazakallahu nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, gimana? Masih ada waktu? Satu salah satu pertanyaan lagi, Fadhil. Iya. Eh, kita tunggu kami masih menerima uh, telepon dari Anam Sekilan di 8236543 untuk malam hari ini untuk tamrin uh, ke 7, 8, 9 dan 10 kita coba angkat satu penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan saya di mana Ibu? Eh, Ibu Masito Lenteng. Ibu Masito? Iya. Di Lenteng Agung. Iya. Nah, ya. Ya. Nah, namanya uh, eh, Samia Bilalul al Bilalul Adana Bilalul al Adana wa zahaba ila masjid. Nah, terjemahkan Ibu Masyito. Uh, eh, Bilal mendengar adan uh, eh, dan dia pergi ke masjid. Baik. ayo Ibu masih tahu? Bilal. Al Bilal. An al-mas'ulati. Mas'uli al-adana. al Azana. Eh, nah. Tis'ah, fadal, tis'ah, sembilan. كتب المدرس الدرس على السبورة نعم أيضا Guru itu menulis eh, di papan tulis. Menulis apa, um, Ibu Masita? Ada yang belum terjemahkan. Menulis apa dia? Menulis. Ada pelajaran. Nah, menulis pelajaran di papan tulis. Nah, Mudari. Mudari. Nah, apa? Uh, marfu doma. Marfu. Terus ayat yang marfu itu? Adarsa. Adarsa. Nah, baik. Eh, Asal. Fataha fataha fataha bakulu adukana dukana fisaati sama saminati. Nah. Hmm. Eh, Al-Baqarah. Sayur telah membuka uh, tokonya uh, di waktu jam 8. Nah, pada jam 8. Nah, hmm. aina al-fa'il, Ibu Masyita? Aina al-fa'il uh, bakal. al baqal Wa aina al-maf'ul bih? Ma'akmidi Adukana. Adukana. Ad-dukana. Baik, syukuran Ibu Masyita. Jazakallah ya. khair. Ada pertanyaan Ibu Masyita? Oh, enggak ada. Enggak ada. Syukuran. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, baik. Nah, sepertinya nah, sudah terakhir, nah, ya. terakhir. Nah, itu terakhir dan ada. Nah, kalau ada SMS mungkin ada pertanyaan dari SMS apa sudah? Ah, insyaallah cukup. Taib, taib. Ya, mungkin, itu tuh mungkin ada sedikit kesimpulan dari antum. Tafadhol. Taib, uh, ada beberapa kaidah penting yang sudah kita pelajari di sini, ya, kawan sebelumnya yang sudah kita pelajari biasanya itu jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar. Sekarang kita dikenalkan dengan beberapa kaidah berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Tolong tidak dilupakan. Jadi jumlah fi'liyah itu bagaimana ikhwan? Terdiri dari berapa uh, unsur jumlah fi'liyah itu? Minimal dua. al fil dengan al-fa'il. Kata kerjanya sama subjeknya atau pelakunya. Atau ditambah lagi dengan al-maf'ulu bih, objek. Berarti al fil satu, al-fa'il dua, Maf'ul. yang ketiga al maf'ulubi yang yang ketiga. ada kata kerjanya, ada subjeknya, ada objeknya. Dan sudah kita bahas tadi bahwa itu pasti harokat hurufnya adalah marfu' dan tanda marfu'nya satu isim itu diantaranya tandanya adalah dhammah. Kemudian uh, al-maf'ul itu mansub. Bagaimana tanda mansubnya isim yang uh, mansub? Fathah. Yaitu dengan fathah. Jadi al, agar lebih mudah diingat al-fa'il itu pasti dhammah. Kemudian al, eh, al maf'ul bih pasti fathah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Uh, afwan kita ternyata hanya bisa membaca satu latihan saja ternyata. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke pekan depan kita diberikan eh, izin oleh Allah untuk bertemu kembali dan kita akan membahas latihan-latihan lain yang belum kita bahas pada malam ini. Dan demikian dari ana. Subhanallahi hamdik. Syukurlah ilaha anta. Astagfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.